kita masuk pada kitab Riyadhus Salihin. Nah. الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الأول باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية Bab yang pertama adalah babul ikhlas Bab tentang keikhlasan Ketulusan wa ikhdarin niyah dan menghadirkan niat fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal dalam seluruh amalan, ucapan dan keadaan al-barizati wal khafiyah baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu taala قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima Allah nyatakan wa ma umiru dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin dalam keadaan mengikhlaskan agama baginya hunafa dalam keadaan lurus wa yuqimus salah dan menegakkan salat wa yutuz zakah dan menunaikan zakat wadzalika dinul qayyimah dan yang demikian itu adalah agama yang lurus <clears throat> Wakala Ta'ala Allah Ta'ala juga berfirman La yanalallaha luhumuha Wala dima'uha Walakin yanaluhu taqwa minkum Allah menyatakan La yanalallaha luhumuha bukanlah daging-dagingnya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala wala dimauha bukan pula darah-darahnya walakin yanaluhu taqwa minkum akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian Wakala Ta'ala Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 29 Kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah Kul katakan wahai Nabi, in tuhfu jika kalian menyembunyikan mafi sudurikum apa yang ada di dalam dada-dada kalian Autubdu ataupun kalian tampakkan ya'lamhullah maka Allah taala mengetahuinya. Baik. Diterangkan oleh Syekh bin Saimin rahimahullahu taala qala al-muallif babul ikhlas Dikatakan oleh al-muallif tentang babul ikhlas. Qala rahimullah taala kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala An-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya adalah di hati. Wala mahallalaha fil lisani dan tidak ada tempat bagi niat di dalam lisan. Artinya apa? Niat ini letaknya bukan di lisan, di hati. Fi jami'il amal pada seluruh seluruh bentuk amalan. Walihada kana man nataqa bin niyati 'inda iradati salah wa sawm awil haji awil wudu awgairi ghairi dhalika minal a'mal kana mubtadi'an oleh karenanya barang siapa yang menyebutkan dengan niat, menyebutkan niat, melafatkan niat, melafatkan niat ketika dia ingin salat atau dia ingin puasa atau ketika ingin haji atau wudu atau lain-lainnya dari amalan-amalan yang ada karena mubtadi'an maka dia adalah seorang mubtadi' qailan fi dinillahi ma laysa minhu dia telah mengucapkan tentang agama Allah apa yang bukan berasal dari agama. Nah, ini. Pendapat Syekh Ibnu Saimin rahimullah taala ini sesungguhnya adalah pendapatnya kaum salaf. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimullah taala di dalam fatwanya pada juz ke-22 halaman 230. Dikatakan oleh Syekhul Islam rahimallahu taala ketika beliau ditanya tentang niat. Niat yang masuk ke dalam ibadah, kata beliau, "Balin niyatu mahalluhal qalbu duna lisan." Bahkan niat itu tempatnya letaknya di hati, bukan di lisan. Ya. Yeah. ittifaqihim menurut kesepakatan mereka. Mereka siapa sini? Para ulama. Ya. Sehingga kata Syekhul Islam rahimahullah taala, "Falau lafadha bilisanihi ghalatan" dikasih kasus, satu kasus, satu contoh. Kalau seandainya ada orang yang melafatkan dengan lisannya niatnya tadi ghalatan dengan lafaz yang keliru. Ya. Bi khilafi ma fi qalbi yang berbeda dengan apa yang dia niatkan dalam hatinya. Kana al-i'tibaru bima nawa la bima lafadha. Maka yang diambil yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apa yang diniatkan dalam hatinya bukan apa yang dia ucapkan. Ini. Ini maksud apa? Niat itu letaknya dalam hati bukan di lisan. Karena bisa jadi ada orang yang apa? Ya, dan saya sering dengar ya. Nah, kebetulan <clears throat> saya masih tinggal di kompleks. Sebagian warga ketika apa? Salat dia selalu nawaitu usalli salatnya misalnya salat asar nih fardul dhahri niatnya niat asar tapi dia baca fardul dhahri mustaqbilal qiblati ma'muman adaan lis adaan lillahi tabaraka wa ta'ala baru nanti dia takbirkan begitu ya Ketika dia sadar, sudah sedekap sudah. Allah Akbar. Sadar. Kok tadi saya mengucapkan apa? Farud ya Yeah. Ulang lagi dia. Nawaitu usalli Begitu kan? Yang kedua lebih hati-hati lagi. Fardhu dhahri. Arba'a raka'atin Mustaqbil al qiblati adan li amamuman adaan lillahi tabaraka wa ta'ala Allahu Akbar salah lebih hati-hati lagi kan Pasti. dia itu usalli ingat lagi asar apa fardal asri salah raka'atin ya kejadian betul sampai kita terganggu. Iya. Kenapa? Saya paham betul apa yang dia ucapkan, iya kan? Apa ini orang? Mau sholat dari tadi nggak jadi-jadi, iya kan? Sudah sedekat dua kali, balik lagi dia tadi. Ternyata yang dia ucapkan salah keatin. iya. Mustaqbilal kiblati, mamu manadan, lillahi tabaraka wa ta'ala Allahu Akbar. Ingat, kok tiga rakaat balik lagi kan hmm. seperti itu Hani. Nah, maka kata Syekhul Islam kalau keadaannya seperti ini dan saya yakin Syekhul Islam bisa mengatakan demikian pasti ada kasus iya kan Gak mungkin kalau berbicara tanpa kasus karena dalam Islam jangan tidak diajarkan untuk bertanya sesuatu yang belum terjadi Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW menanyakan sesuatu yang tidak terjadi. Bertanya yang apalah yang bermanfaat bagimu. Dan ini wasiat daripada Syekhun Al-Walid Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi Al-Abdali Al-Yamani Hafizullah Ta'ala Selalu beliau kalau mau menjawab pertanyaan ini selalu dibaca dulu Kemudian Ya ikhwan Apa? Is ma yang fa'uk wala tadurruk Wahai ikhwan, bertanyalah sesuatu yang bermanfaat bagimu, jangan memberatkan kamu. Pertanyaannya lau lau lau lau lau. Lau itu apa berarti? Jika jika jika itu berarti apa? Belum terjadi kan? Kalau seandainya nanti terjadi gimana kamu? Berat kan akhirnya? Ya, tanya sesuatu yang terjadi sudah selesai. Ada masalah baru tanya nih. Gimana hukumnya? Jangan kemudian dibayangkan saat kalau seandainya bumi, bumi ini penuh dengan penduduk saat gimana kita sholatnya di Mars? Ya akhi ish, ada kalam, ya. Apa fungsinya pertanyaan seperti ini? ini ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas, nggak mungkin Allah Ta'ala mengatakan luas kemudian berarti kemudian zahmah jadi penuh. Iya. Ini sosak ini udah penuh so. Dunia ini bakalan terus nanti berkembang terus manusia. Iya, apalagi gagal program kb Iya. Hah? Takut buminya penuh. Terus apa? Nanti kita hijrah ke Marasnya gimana? Karena dia ternyata apa? Ternyata dapat sumber dari dunia barat, mempersiapkan bagaimana hijrah di Maros, memperhitungkan bagaimana nanti di sana sudah adakah apa kehidupan atau belum ketika ditemukan ada air katanya. Katanya, baru. Karena mereka kadang bual juga ya. Cuma bual saja. Begitu. Nah, kemudian apa dibilang? Dengan tandanya adanya air berarti ada kehidupan kata mereka. Kita siap-siap pergi ke Mars. ma'udzubillah Nasallahu ya Ini apa? Perkara yang memberatkan. Iya. Yeah. Baik. Sehingga Syekh kita yakin Syekh ini berbicara seperti ini, Syekhul Islam rahimahullah taala pasti ada kasus yang seperti ini sehingga kata beliau laula lafadha bilisanihi ghalatan bi khilaf manawa fi qalbihi kana al-i'tibar manawa nawa la bima lafadha kalau seandainya ada orang yang berbicara melafatkan niat dengan lisannya kemudian apa ternyata berbeda dengan apa yang dia niatkan maka al-i'tibar yang dinilai adalah apa? Bima apa yang dia niatkan. La bima bukan yang dia lafadkan. Ini. Walam yadkur ahadun fi dzalika khilafan dan hal ini tidak pernah disebutkan satu orang pun yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Illa anna ba'da mutaakhiri ashabi Syafi'i rahimallahu taala. Kecuali pada sebagian Dikatakan apa? Sebagian kata Syekhul Islam. Dan memang terbukti. Ternyata apa? Sebagian lainnya sepakat dengan pendapat Syekhul Islam. Hanya sebagian saja dari ashabu Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kharraja wajhan fi dalika wa ghallatahu fihi a'immata ashabi sebagian yang mengeluarkan satu sisi pendapat yang lain yang mereka keliru menyelisih kepada aimah dari mazhabnya. Kenapa bisa bisa salah pemahaman seperti itu? Wa kana sababu ghalatihi anna Syafi'iyya qal yang menjadi sebab kekeliruannya ini juga perlu kita ketahui sebabnya kenapa kok sampai seperti itu ya bahwa mereka ketika mendapatkan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan inna salata la budda minan nutqi fi awwaliha kata Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagaimana ter oleh Ar-Rabi' muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Um ya bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa salat itu labud minan nutqi fi awwaliha salat itu harus ada nutq ada ucapan di awalnya ya wa arada syafi'i bidzalika takbirul wajib tetapi yang diinginkan oleh Imam Syafi'i dengan ucapan itu adalah takbir yang wajib. Apa takbir, takbir yang wajib? Takbiratul ihram. Dalam sholat itu apa? Wajib kita untuk takbiratul ihram. Ya, ini wajib. Wajib. Sekalipun hanya terdengar oleh dirinya sendiri atau oleh orang yang sebelahnya. Wajib dia mengucapkan takbiratul ihram. Makanya para ulama mengatakan apa? Termasuk dari rukun salah takbiratul ihram ya. Nah, demikian. Baik. Fi awaliha yang diucapkan di awal salat فظن هذا الغالط أن syafi'iyya arada nutqa bin niyah sehingga orang yang keliru tersebut mengira bahwa Imam Syafi'i menginginkan dengan ucapannya adalah mengucapkan niat. Nah, faghalatahu ashabu Syafi'i jami'uhum sehingga kebanyakan mereka keliru dengan adanya pendapat seperti ini. Ya, mahum kan? Baik. Begitu. Ya. Kita kembali kepada keterangan Syekh Ibnu Saimin rahimallahu taala. Qala li anna an sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddaa. Kana yatawaddau wa yusalli wa yatasaddaqu wa yasumu wa yahujj wa lam yakun yantiqu bin niyyah. Kata Syekh Ibnu Saimin rahimallahu taala, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau beliau berwudu, beliau salat, beliau bersedekah, beliau puasa, beliau haji, walam yakun yantiqu biniyah dan tidak pernah mengucapkan niat. Jadi yang tidak pernah itu bukan niatnya, tidak pernah mengucapkan niat artinya tidak pernah melafatkan niat. Adapun niatnya harus ya termasuk dari syarat sahnya ibadah. Naam. Ini niat. Ya. Baik. Kenapa wadhalika li'anna niyata mahalluhal qalbu. Yang demikian itu dikarenakan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Ini. Wallahu azza wa jalla ya'lam ma fil qalbi dan Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita setiap hamba wala yakhfa alaihi syai'un. Bahkan tidak ada satupun yang luput darinya. Tidak ada satupun yang luput. Kama qala ta'ala fil ayati allati saqahal muallif. Sebagaimana yang dibawakan ayatnya oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Berarti tujuan Imam Nawawi membawakan ayat ini, ayat mana itu? Ayat yang terakhir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah dikatakan oleh Nabi, sekalipun disembunyikan, kalian sembunyikan apa yang ada dalam hati kalian. Iya kan? Sekarang kita kita niat sholat Sekalipun kita sembunyikan, iya kan? Apa yang kita niatkan dalam hati kita, autofuhu atau kita ungkapkan, ya ya'lamhu Allah. Allah pasti mengetahuinya. Allah pasti apa? mengetahuinya. Mau kita sembunyikan, mau kita tampakkan, tetap Allah Maha mengetahuinya. Artinya apa? Al-i'tibar bimana bimanawa. Berarti yang dinilai adalah apa yang diniatkan. Walaysa bimana Dan bukan yang dilafatkan. Loh, berarti kalau di situ kan autubduhu atau ditampakkan, berarti kan boleh dong menampakkannya. Iya. Kalau seperti itu maknanya Taib Syekhul Islam Rahim Allah Ta'ala membahasnya Iya Masih dalam halaman yang sama Kelanjutan dari ucapan beliau yang tadi Kata beliau Walakin tanaza'al ulama Akan tetapi para ulama berselisih pendapat Hal yustahabut talafud bin niyah Sirran amla Ah ini Apakah mengucapkan niat secara sir sir itu apa? pelan-pelan iya baik atau tidak berarti kan yang penting dipunculkan kan iya perkaranya begitu kan apakah disunahkan atau tidak memunculkan niat tadi kan kalimatnya saat, tadi dalam ayat tadi apa autubuduhu ya kan betul kan baik Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, Hada fihi qawlan ma'rufan. Dalam masalah ini ada dua pendapat yang terkenal. Lil fuqaha, bagi para fuqaha. Faqala ta'ifatu min ashabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Maka sekelompok dari murid-murid Imam Abu Hanifah dan juga pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yustahabut talafud biha disunahkan untuk melafatkannya secara sir tadi ya yeah. secara apa sir nah kalau sudah sampai terdengar oleh sebelahnya berarti bukan sir lagi apa tashwish ya mengganggu ya nah begitu baik apalagi kalau apa kalau kitanya lebih konyol lagi dia salah kemudian kita bilang, mas keliru, bukan tiga rakaat pas. Ya. Terus bagaimana kalau sholatnya seperti itu? Iya. Rusak semua kan? Nah, imamnya lebih konyol lagi. Hei, kalian ngapain ribut-ribut belakang? Sholat, sholat. Ini kan ribut, lebih parah lagi kan? Nah, nah ini. Maka kata ashab Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad yustahafu talabud biha kaunu au kad yani disunahkan untuk melafatkan niat itu lebih ditekankan wa qala ta'ifa min ashabi Malik wa Ahmad dan sebagian daripada murid-murid Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad yang lainnya karena Imam Ahmad memiliki dua pendapat seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala juga nah dalam banyak persoalan bukan dalam masalah ini saja ya wa ghairihima dan yang lain-lainnya la yustahabbu talafud biha tidak disunahkan tidak dianjurkan untuk melafatkannya walaupun pelan ya Kenapa anna dzalika bid'ah lam tunqal an Rasulullah SAW? Karena perkara itu adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang baru yang tidak pernah dinukilkan dari Rasulullah SAW. Ya, belum pernah ternukil satu riwayat pun. Tidak hadis yang sahih, tidak yang dhaif. Jangankan yang sahih, yang dhaif saja tidak ada. Nah, terus lafaz yang itu dapatnya dari mana? Lafaz itu dapatnya dari sebagian ashab asy-Syafi'i. Ya. Lafaz itu dapat dari sebagian tadi ashab. Ya. Bukan dari Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah taala tidak pernah mengajarkan nawaitu usalli ya nah nawaitu atawadda dan sebagainya tidak ada ya baik wala an tidak pernah juga ternukilkan dari para sahabatnya enggak pernah wala amara nabi sallallahu ahadan min ummati tidak pernah diperintahkan oleh nabi kepada satu orang pun dari umatnya ayatalafadha bin niyah untuk melafatkan niat wala allama dzalika ahadan minal muslimin bahkan tidak pernah Nabi SAW mengajarkan kepada satu orang pun dari kaum muslimin walau kana hada masyhuran masyru'an lam yuhmilhu Nabi SAW kalau seandainya perkara ini yang masyhur ini disyariatkan tentulah tidak akan terluputkan dari Nabi SAW untuk mengajarkannya iya kalau ini adalah kebaikan pasti Rasul apa memberitahukan kepada kita, mengajarkannya kepada kita. Ya. Nah, demikian wa ashabuhu, demikian juga para sahabatnya. Ma'anal ummah mubtalatun bihi. Padahal umat ini sudah begitu merata merebak musibah ini, ya. Nah, demikian. Mafhum? Sudah? Nah, ini, ya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala allati saqaha al-muallif qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa yajib 'ala al-insan ay yukhlisa niyyah lillahi fi jami' ibadatihi maka wajib bagi setiap insan untuk mengikhlaskan niatnya hanya bagi Allah pada seluruh bentuk ibadahnya wa la yanwi bi ibadati illa wajhallahi wa darul akhirah dan tidak meniatkan dengan ibadahnya kecuali wajah Allah dan negeri akhirat. Wa hadha huwa alladhi amara Allah bihi fi qawlih. Dan inilah yang telah Allah perintahkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika ad-dinu qayyimah." Ai mukhlisina lahul amal yakni mengikhlaskan bagi Allah saja amalan-amalan. Nah, demikian. Qala rahimallahu taala wa yanbaghi ay yastahdhur an fi jami'il ibadat. Atau nah, wa yanbaghi ay yastahdhir an-niyyah fi jami'il ibadat. Maka seharusnya bagi setiap orang untuk menghadirkan niat di semua bentuk ibadah-ibadahnya. Apa artinya menghadirkan niat ini? yani ini betul-betul meniatkan dalam hatinya tentang ibadahnya. Ya. Dan demikian diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar. Ya. Bahwa ketika kita hendak ber, uh, hendak melakukan salat fardu, salat-salat yang fardu sifatnya yang fardu ain maka kita harus mengikhdarkan niat kita menghadirkan niat kita ya memaksudkan ibadah kita apakah kita ini salatnya salat ratibah atau bukan demikian ya nah fayanwi masalan al wudu dan meniatkan contohnya misalkan meniatkan wudu wa annahu tawaddaa lillahi dan bahwasanya dia berwudu karena Allah taala wa annahu tawaddaa imtisalan li amrillah dan bahwasanya dia berwudu karena imtisalan li amrillah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perkara yang penting, ya. Meniatkan ibadah, ini menghadirkan niat di dalam seluruh bentuk ibadah. Kalau fahadi salah satu asya. Maka di sini ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah niatul ibadah, ya, atau yang saya istilahkan tadi dengan al-ma'mul, ya. ya. Niat ibadah ini untuk apa? Atau ibadahnya itu sendiri ya? Atau apa diambil dari siapa? wa niyatu takuna lillah. Yang kedua, niat yang ditujukan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah wa niyatun annahu qama biha imtisalan li amrillah. Dia harus memiliki niat yang dia menjalankan amalan tersebut, ibadah tersebut niatnya imtisalan li amrillah dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting. Penting sekali. Tidak dibenarkan kita mengerjakan suatu amalan hanya karena rutinitas. Ya. Tanpa meniatkan bahwa ini adalah sebagai wujud dari pengamalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Baik. Ingat bagaimana Rasulullah SAW menuturkan tentang puasa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi bahwasanya apa? Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setiap amalan anak Adam itu ada untuknya. Untuk anak Adam itu sendiri. Karena Allah taala mengatakan apa? Man amila salihan nasi. Barang siapa yang beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis kursi ini yang sahih illa siyam atau lafad lain sebutkan illa saum kecuali puasa kenapa Allah menyatakan fa innahu li karena puasa itu adalah untukku lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa semua amalan anak Adam untuk anak Adam itu sendiri kecuali puasa karena puasa itu adalah untuk untukku wa ana ajzi bih dan aku yang akan membalasnya sendiri. Artinya kata para ulama, kata Al-Hafidz rahimallahu taala, Allah akan membalas tanpa hisab, tanpa ada hitungannya. Karena Allah menjamin mengatakan, aku yang membalasnya. Ya, wa ana ajzi bih dan aku yang akan membalasnya. Langsung. Ini artinya tanpa hisab, tanpa ada hitungan, tanpa batas. Bayangkan begitu besarnya nilai puasa. Ya. Baik. Kemudian apa? Disebutkan alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya apa? Yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa begitu istimewanya puasa ini? di mana semua bentuk ibadah ketika diamalkan oleh hamba semuanya berpulang kepada hamba itu sendiri sedangkan puasa dinyatakan oleh Allah taala itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala mengatakan yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli karena dia meninggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya min ajli karena aku ini. Artinya apa? Artinya dia bisa saja berdusta, berbohong, pura-pura dia tidak makan, pura-pura tidak minum, pura-pura tidak memenuhi syahwatnya, ya kan? Kenapa? Kenapa? Karena dia bisa sembunyikan di hadapan orang lain. Beda dengan sholat jamaah misalkan ya. Dia nggak bisa sembunyikan itu. Mau sembunyi di mana? Iya kan? Orang itu adalah amalan jama'i, amalan yang harus dilakukan secara berjamaah. Haji sama dilihat orang. Iya kan? Mau amalan apa? Sedekah dilihat orang minimal yang terima. Apa bisa sedekah pada dirinya sendiri? Enggak kan? Iya. Baik. Tetapi puasa kenapa dinyatakan itu adalah kar apa khusus bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini alasannya. Yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia tinggalkan makan dan minumnya serta syahwatnya karena aku. Artinya apa? Dia bisa saja berdusta di depan orang. Pura-pura bibirnya itu dikeringin pakai hair dryer, apa hair dryer ya. Biar kelihatan kering. Oh, lihat bibir kering. Artinya nggak minum-minum nih saya. Iya kan? supaya kelihatan nggak pernah makan lemesan ah, dilihat di apa ditunjukkan lemes pokoknya diajak ngomong seperlunya nah, kenapa kamu kok jawabnya itu terus ya kan puasa nggak makan saya gitu kan bisa kan dia pura-pura begitu kan lu an coba lihat perilaku anak-anak yang mulai belajar bohong apa di hadapan abahnya iya puasa nak masih puasa Wah, gimana? Ini lihat pi, bibir kering, ya kan? Saya lemes kayak gini, bi gimana? Tiduran terus. Iya kalau depan kita tiduran, kita pergi sedikit jam jigrakan ya, loncat-loncatan begitu kan? Nah, dia tinggalkan bisa dia apa dusta seperti itu. Apalagi urusan syahwat ya, oh sangat bisa, sangat bisa Mandi kapan saja, mau dikeringkan model apa rambutnya, bisa. Apalagi kalau rambutnya maaf, maaf gundul, nggak ada rambutnya ya. Mau mandi tujuh kali sehari juga nggak ketahuan. Kalau dia sudah mandi junub kan begitu kan? Nah, ya. Ini tips buat yang pengantin baru, biar nggak apa, biar nggak terlalu malu, rambutnya jangan gondrong, ya. Nah, begitu, ya. Ya, dia bisa tunjukkan depan orang. Hmm. Lihat, saya tinggalkan syahwat saya, saya tinggalkan makan, minum. Bisa kan? Tapi di hadapan Allah bagaimana? Tak bisa. Kejujuran dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah nyatakan min ajli. Karena aku ini. Karena aku kata Allah taala. Berarti apa? Kita beramal itu harus karena Allah min ajlillahi tabaraka wa ta'ala harus imtisalan Makanya poin ketiga, kenapa ditulis oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullah taala? Ini ya. Dan kalau kita lihat kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Ibn juga ketika beliau mendefinisikan tentang apa? Al-wajib ya. Apa di sana? Ma yusabu fa'iluhu imtisalan. Kalimat ini nggak pernah apa? Nggak pernah lepas Orang yang mendapatkan, orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Ketika kapan dia dapat pahala? Imtisalan ini. Ya. Imtisalan. Maka Syekh juga menyatakan di sini wa niyatun annahu qama biha imtisalan li amrillah. Ingat, setiap kita beramal saleh harus ditanamkan ini. Kita mengerjakannya karena apa? Imtisalan bukan karena rutinitas. Ya. Karena apa? Karena ada rutinitas Bangun tidur, ya, dengan rutinitasnya dia, langsung dia cuci tangan. Ya. Tapi kalau apa ya, kalau saya begitu indahnya kalau seandainya apa? Dia niatkan cuci tangannya itu karena perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah sunnahnya maka akan mendapatkan nilai yang lebih dari hanya sekedar apa bangun tidur cuci tangan Nah kalau orang Indonesia kan bangun tidur terus mandi kan gitu ya, keliru. Nah bangun tidur tuh pertama kali bukan mandi, cuci tangan dulu, ya berdasarkan tuntunan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Idza staiqadha ahadukum min naumi fala apa? Yaghmisanna ahadukum yadah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam hatta yaghsilu salasan. Nah, apabila bangun seseorang itu dari tidurnya, maka jangan dia langsung mencelupkan, menceburkan, memasukkan tangannya ke dalam air sampai dia mencucinya sebanyak tiga kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Kan begitu. Ya. Lihat, ini sunnah Rasulullah SAW. Lah kalau seandainya anak-anak kita dididik dengan sekolah yang tidak islami, ya dari TK sudah diajarkan habis mandi ke terus apa habis tidur ke terus mandi, ya nggak pernah diajarkan habis tidur ke terus cuci tangan nggak pernah, iya kan? Tidak lupa gosok gigi kan begitu ya? Terus apa? Nggak pernah disebutkan habis mandi cuci tangan kemudian berwudu kemudian baru gosok gigi Sholat dua rakaat. Iya. Nah, nggak ada sebutkan. Atau sebelum berwudu dia boleh juga bersiwak, ya sikat gigi dia, gitu. nggak disebutkan gitu kan? Nah, iya. Baik. Maka ini yang ketiga. Hada akmalu syai'in fin niyah. Maka kata Syekh Ibnu bin rahimahullah taala, hada akmalu syai'in fin niyah. Ini adalah sempurna sempurna perkara dalam niat. Kadzalika fi shalah wa fi kulli ibadat. Demikian juga di dalam salat dan di setiap di setiap ibadah. Kalau dzakara al-muallif iddata ayat maka Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa ayat kulluha tadullu ala anna niyya al qalb yang semua ayat itu menunjukkan bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Kita lihat koreksi satu-satu. Ya, bukan koreksi, kita lihat, kita teliti satu-satu. Nah, ayat yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Lihat, mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, ini juga menunjukkan apa? Niat itu letaknya di hati. Kenapa? Karena kata Hubail bin Ayyad dalam satu riwayat sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya An-Niyah apa Al-Ikhlas wan Niyah maka apa di sana dibawakan satu riwayat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah makana niyatu lillahi subhanahu wa ta'ala atau kama qala rahimallahu ta'ala yaitu yang kalau niatnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mukhlisin. Nah, sehingga kemudian dibawakan riwayat yang lain yang dikatakan apa? Yaitu la takunul la yakun amalu salihan illa mal ikhlas wa la yakunu mukhlishan illa kana sawaban. Ya. Au kama qala rahimallahu taala. Kemudian ayat yang kedua la yanalallaha luhumuha wala dimauha. Ini jelas juga. Ya bukanlah daging-daging maupun darah-darah yang kalian korbankan itu yang akan sampai kepada Allah bukan itu walakin yanaluhu taqwa akan tetapi apa yang akan sampai adalah takwa sedangkan sahabat Umar bin Khattab apa ketika mendefinisikan takwa asyara biyadi ila sadri ya at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna takwa itu di sini takwa itu di di sini. Berarti apa? Tempatnya niat itu dalam hati. Ya. Yeah. Kemudian ayat yang ketiga, kulintuh fuma tukhfu ma fi sudurikum." Tadi sudah jelas. Ya. Yeah. Yang dimaukan di sini apa? Di dalam hati. Karena kalau seandainya dilafatkan dengan lisan sekalipun sirriyah, maka bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Nah, demikian. Wa anallahu subhanahu alimun niyatil abdi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan niat para hambanya. Rubbama ya'malu amalan yadhar amaman nas. Anahu amalun salih. Karena terkadang ada orang yang mengamalkan amalan. Sebuah amalan. Yang dia tampakkan di hadapan manusia. bahwasanya itu adalah amalan saleh. Wahuwa amalun fasid. Dalam keadaan amalan itu adalah amalan yang fasid. Ya. Yeah. Fa'afsadat Kenapa rusak? Karena dirusak oleh niatnya. Ini, ya. Lian Allah ya'lamu ma fil qalbi. Karena Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Maka pantaslah kata Imam Abdullah ibnu Mubarak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya juga dalam kitabnya Al-Ikhlas wa Niyah. Bahwasanya apa? Bahwa kata Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar, amalan yang kecil yang dibesarkan oleh niatnya. Berapa banyak amalan yang kecil, eh, amalan eh, ya, yang yang besar yang dikecilkan oleh niatnya. Nah, demikian. Ini berarti apa? Berarti pembahasan niat ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Sampai-sampai para imam i'tina dalam masalah ini, ya Nah, demikian. Baik. Wa ma yujazal insan yaumal qiyamah illa ala ma fi qalbi. Dan setiap insan tidaklah akan dibalas di, di yaumul qiyamah nanti kecuali berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Liqaulillahi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu ala raj'ihi laqadir." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya itu sangat mampu. Yaumatu belas sarair. Pada hari di mana tublas sarair diungkap semua rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka tidak ada baginya satu kekuatan pun dan seorang penolong pun. Nah, ila una kami di sini pembicaraan kita ya. Dur sampai jam berapa? Atau masih lama? Hah? Jam 12. Iya. Lebih kurang? Kurang, kurang setengah jam. Hah? Oh itu masih bisa. Baik, kita selesaikan sampai hadis satu ya. Nah. Qala Allah taala ai yaum tukhtabar sarair. Yang dimaksud dengan yaum tubla sarair yaitu yauma tukhtabar sarair yaitu hari di mana diungkap semua rahasia as-sarair ay al-bawatin kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala as-sarair adalah perkara-perkara yang tersembunyi kakaulihi tabaraka wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Adiyat ayat 9 sampai 10 afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur Tidakkah dia tahu bagaimana jika dibangkitkan atau dimunculkan semua yang ada di dalam kubur? Ya. Nah, wa hussilama fi husil Dan diungkapkan apa semua yang ada dalam dada-dada manusia. Ini. Maka ini yang dimaksud. Ini tafsiran yauma tubla sarair ini sama dengan khusilama fis sudur. Nah, fa fil akhirah yakunu sawabu wal iqabu wal i'tibaru bima fil qalbi. Maka di akhirat nanti yakunu sawabu wal iqabu pahala siksaan wal i'tibar dan ujian bima fil qalb atau sebuah nilai itu bergantung pada apa yang di dalam hati kita. Amma fid dunya adapun perkara yang ada di dalam dunia, urusan-urusan dunia fal ibratu bima dhahara maka yang ternilai yang dianggap yang terhitung yang kita fokuskan adalah bima dhahara apa yang nampak artinya kalau kita menghukumi sesuatu yang terkait dengan perkara dunia ya maka hukumi apa yang nampak padanya ini menghukumi seseorang maka menghukumi sesuai, dengan zahirnya. Menghukumi sebuah kejadian, hukumi sesuai dengan zahirnya. Nah, demikian. Fayu'amilun nas ahwalih. Sehingga kita bergaul, kita bersosial, kita bermuamalah dengan manusia, dengan masyarakat bidawahiri ahwalihim dengan keadaan-keadaan yang nampak pada mereka. Bahirnya mereka muslim maka kita hukumi dia mereka sebagai muslim. Selama mereka menjadi apa menampakkan muslim yang baik yang benar sudah tidak ada urusan bagi kita untuk membencinya. Begitu. Ya. Nah, kita hanya membenci kesalahan-kesalahannya atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, ولكن هذه الظاهر إن وافقت ما في الباطن saluha ظاهره Tapi perlu diingat kata Syekh akan tetapi hadhihi zahir perkara-perkara zahir ini apabila mencocoki apa yang ada di dalam batinnya saluha zahiru maka perkara-perkara zahirnya pun akan menjadi baik ya Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW juga atau ini salah satu tafsiran juga dari sabda Rasulullah SAW apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya. Yeah. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh kita ada segumpal darah. Ya, daging. Segumpal daging. Ida saluhat yang kalau dia baik saluha sairu jasadih Ya. Kalau dia baik, maka baik pula yang lainnya. Ya, dari tubuh-tubuhnya. Nah, demikian. Maka kalau hatinya itu baik, pasti akan menuangkan ucapan-ucapan yang baik. Sama. Ya. Karena kata pepatah Arab, al-jasad kalwi'a. Tubuh kita itu bagaikan wi'a apa ember bejana wa kullu ina'in bima fihi yandahu dan setiap bejana ember itu pasti akan menuangkan apa yang ada di dalamnya iya kan Gak mungkin kita punya ember kemudian kita tuang dengan sesuatu yang bersih keluarnya jadi kotor. Kalau bukan kita yang mengotori. ya kan? Kalau kita lihat ini gelas nih. Kita tuang, ya kan? Maka apa? Bersih kan keluarnya? Botol nih masuk ke gelas, bersih kan? Nah, bersih juga layak untuk diminum. Begitu kan? Iya. Kalau kotor nggak layak, buat apa? Begitu kan? Tubuh juga sama seperti bejana tadi lah, sudah tahu kotor ditelan. Ha, kan apa penyakit? Ya. Yeah. Tamam. Ini. Gitu. Nasallah safiyah. Sehingga ini kata Syekh rahimahullah taala Ida eh, in wafaqat ma fil fil fil bawatin saluha zahiruh apabila apa yang uh, ada di dalam batinnya itu mencocoki apa yang ada dalam dohir ah, kebalik apa yang ada dalam dohirnya itu mencocoki apa yang ada dalam batinnya maka dohirnya itu akan baik pula saluha zahiruhu wa batinuh bahkan batinnya juga ikut baik wasariratuh wa alaniyatuh dalam keadaan sendirin juga akan baik dalam keadaan beramai-ramai juga akan baik Ya, itu. Sehingga nggak mungkin kalau ada seorang muslimah yang memang memang hatinya bersih baik, kemudian dia ketika dinasati, kenapa ya ukhta nggak mau berjilbab? Lah kan yang penting kan hatinya, bukan penampilannya. Ya, penampilan boleh setan, hati harus Jibril. Bagaimana dia bisa mengatakan demikian? Ini menunjukkan apa? Dalamnya sudah rusak. Kenapa? Karena bisa menyampaikan sesuatu yang rusak. Iya kan? Iya. Kalau yang baik, yang benar dalamnya, pasti apa ketika ditegur? Iya. Saya salah. Minimal itu, iya kan? Saya akan berusaha ini dan itu. Atau paling tidak apa? Ya makasih sudah diingatkan. Kan begitu kan? Diakui kesalahannya. Kenapa? Masih bersih. Nah ini kalau karena sudah kotor, sudah banyak asupan-asupan yang jelek, akhirnya dituangkan apa? Yang kotor pula bisa jawab dia. Ya jawabannya seperti tadi itu. Ya. Tampang boleh preman mas. Hati-hati. Ya, ya. Hmm? Malaikat lewat. Hai, bahaya yang seperti ini. Itu menunjukkan apa? Hatinya rusak. Hatinya rusak. Ya. Begitu. Ya. Nah, Demikian. Makanya nggak salah kalau para ulama mengatakan apa? Al bidah itu kalau sekalipun dia bisa menyembunyikan kebidahannya, dia tidak bisa menyembunyikan apa? Rasa kasih sayangnya, pertemanannya, kecenderungannya, nggak mungkin. Iya, gitu. Kenapa? Itu yang ada dalam hatinya kan? Tadi kan lihat. idenya seperti ini. Mohon ya. Wain in khalafat wa sara qalbu matwiyan ala niyatin fasidah fama khasaratuh. kalau seandainya berselilang ber, bersilang satu sama lainnya antara batin dengan antara lahir dengan batinnya wasarat kalbul matwiyan dan hatinya itu menjadi tergulung hati kalau sudah digulung ini bagaikan kertas kemudian digulung ya ala niyatin fasidah menggulung pada niat yang jelek, maka apa dia? Fama a'zam khasaratuh. Berapa besar kerugiannya dia? Ya. Betapa besar kerugiannya. Pasti besar sekali. Ya. Nah, ini. Ya'mal wa yat'ab wala haddalah Kata Syekh, kenapa rugi sekali? Karena dia sudah berbuat dan sudah merasakan capek dari hasil perbuatannya. Wala haddalahu, tapi dia tidak mendapatkan bahagian dari capeknya. Ya. Nah. Seperti kata orang apa? Ada warga yang dia mensensus pohon di pinggir jalan. Dihitung. Yang besar sekian, yang kecil sekian, yang sedang-sedang sekian. Datang ke Pak Lurah, Pak Lurah, ini saya sudah sensus pohon-pohon di jalanan. Sekarang balasan buat saya apa? Pak Lurah merasakan apa merasa tidak pernah mengeluarkan SK apapun Iya, tidak pernah merasakan uh, tidak pernah me me mengeluarkan keputusan apapun juga perintah apapun juga dan sebagainya tiba-tiba datang warganya seperti itu palura Lurah ini saya sudah sensus nih untuk mempermudah palura, membantu kerja palura, Lurah ya memperingan tugas Pak Lurah semua pohon yang besar di jalanan jumlahnya sekian, yang kecil sekian, yang sedang sekian. Apa kira-kira jawabannya Pak Lurah? Suruh siapa? Kamu seperti itu. Iya. Suruh siapa? Loh, Pak Lurah kan saya kan capek Pak Lurah. Iya suruh siapa? Seperti itu. Kan begitu pasti kan? Loh masa nggak ada uang letihnya Pak Lurah? Ya yang nyuruh kamu tuh siapa? Gak ada Pak Lurah. Ya sudah, kalau nggak ada, nggak ada yang ngasih. Kalau misalkan ada fulan, dia pegawai kelurahan bukan? Dia dari SK siapa? Pemerintah seperti itu. Yang nggak ada SK-nya, cuma dia nyarankan aja. Kalau bisa warga, tolong dong sensus itu. Ya. Ketika diteliti nggak ada SK-nya. Kira-kira pelurunya mau ngasih nggak? Gak ada. Gak mungkin. Sehingga seperti ini keadaannya, ya'mal wa yat'ab wala fil amal. Dia sudah kerja capek-capek beramal ya, tapi nggak ada hasilnya dalam amalannya itu. Kama jaa fil hadis sahih ani Nabi sallallahu sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih innallaha qala Allah subhanahu wa taala akan berfirman ana aghna syuraka ani syirki Aku kata Allah Maha kaya Tidak butuh kepada syuroka Kepada apa? Sekutu-sekutu Pembantu-pembantu Enggak butuh Dalam perintah, dalam larangan Allah enggak butuh ya? Dalam segala hal Allah maha kaya Baik Sehingga kata Allah Man amila amalan Ashraka fihi ma'i Ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sehingga barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang di sana dia sekutukan diriku dengan yang lainnya, maka apa? Aku tinggalkan perbuatan dia dan sekutunya. Ditinggalkan semua, enggak dipedulikan. Iya kan? Nah ini, seperti itu. Sehingga ketika dia beramal, berapa berbuat juga, apa yang diharapkan? Saya sudah capek-capek beramal. Itu namanya amilatun nasibah. Allah Ta'ala akan mengatakan demikian. Iya. Itulah amalan yang nasibah. Apa amalan nasibah? Yang Allah beritakan dalam surah Al-Kahfi. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a yang mereka dhalla sa'yuhum tersesat usahanya kok bisa usahanya tersesat ia berusaha beramal tapi tanpa perintah tanpa petunjuk iya tanpa aturan semua orang mengakui semua perbuatan semua tindakan itu harus ada SOP standar operation project. Ya. Yeah. Kan begitu kan? Iya. Sebuah pekerjaan itu harus ada SOP. Standar operation project. ya, Betul ya? Betul baik. Oh, enggak ngerti. Oh gitu, Masya Allah. Allah ya barik baik. Baik. Apa standarnya? dari sebuah operasi, sebuah kegiatan, dari proyek sebuah pekerjaan. Ini apa standarnya? Kan Allah sudah kasih standar ya. Standarnya apa? Nggak boleh keluar dari sunnah Nabi. Standarnya apa? Harus amalan itu ditujukan karena Allah untuk Allah bukan yang lain. Ini standarnya. Iya kan? Sehingga ketika dia berbuat melenceng dari jalurnya berarti apa? Keluar dari standarnya. Nah, kalian saja kalau pakai helm nggak standar itu bagaimana? Iya. Pasti kena semprit ya. Begitu kan? Nah, begitu. Kenapa? Karena nggak standar. Nggak sesuai aturan namanya. Nah ini ikhwan. Ya. Sehingga demikian juga Allah Ta'ala mengatakan, Man amil amalan, asyraka ma'i fi, apa? Asyraka ma'i ghairi, tuhu wa syirkahu. Siapa yang berbuat satu amalan, yang dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, dengan selain diriku, ya, maka apa? Aku tinggalkan taraktuhu Artinya apa? Taruh tuh amal. Ya. Amalan tersebut aku tinggalkan kata Allah Ta'ala. Enggak ada nilainya amalan tersebut. Wasyirkahu bahkan apa? Tidak hanya amalannya, sekutunya ditinggalkan sudah. Enggak butuh. Tadi Allah sudah di awal sudah mengingatkan, kasih warning ya. Kasih warning. Ingat, hati-hati. Apa itu? Kalimat awalnya. Inna Allah apa Allah Taala mengatakan apa? Ana agna syuraka ani syirik. Aku adalah agna syuraka yang tidak butuh kepada sekutu. Ya. Yeah. Sudah. Artinya apa? Allah tidak mau disekutukan. Ini aturannya. Berarti kalau kita menyalahi aturan apa? wajar dan patas serta adil kalau Allah apa? Dan hikmah kalau Allah tidak membalasnya. Begitu. Mafhum ya? Fallahu Allah ayyuhal ikhwah bil ikhlasi lillah. Maka Allah Allah ya ikhwan. Haruslah kita ikhlas karena Allah. Wa'lam anna syaitana kad qad ya'tika 'inda iradati amalil khair fayaqul. Ketahuilah bahwasanya syaitan terkadang datang kepadamu ketika kamu ingin melakukan amalan kebaikan dia akan mengatakan innaka ta'malu maluha kamu ini beramal demikian karena ria nah, ini kadang-kadang apa kita pengen beramal soleh tiba-tiba datang jangan kamu nanti dianggap paling alim kalau kayak gitu dan itu terbukti kan ada ikhwana yang malu pakai jubah subhanallah Malu kenapa? Orang anggapnya nanti alim. Miskin ada. iya. Padahal ini adalah sunnah Nabi SAW ya. Kenapa? Karena dia tidak ingin dipanggil apa? Dianggap alim. Kalau saya pakai peci putih, nanti dikira Pak Haji. Kemana-mana panggil Pak Haji, kemana Pak Haji? Hah? Iya kan? Begini kan? Nah, maka ikhwan, Hati-hati. Syaitan terkadang datang seperti itu. Mengatakan apa? Ini. Inna kata amal hada riaan. Kamu berbuat seperti ini karena ria kamu tuh pengen dilihat kamu. Akhirnya apa? Ditinggalkan. Iya. Padahal para ulama mengatakan apa? Tarkul amal li ajlin nas. Apa? Ria. Meninggalkan amalan karena seseorang itu riak namanya. Ya. Yeah. Wal amal li ajlin nas syirik. Dan beramal karena seseorang ini namanya syirik. Ya. Ini yang namanya apa? Sudah jatuh ketimpan duren juga. Ya. Nah, pecah kepala ya. Nah, gitu. Orang mau kan pada seneng kejatuhan duren ya. Hah? Nah. Ya kalau jatuhnya itu di sarung kita ketangkep. Lah jatuhnya ke kepala kita di mana? Nah. Nah selasa ya. Ya. Fayubitu himmataka dengan bisikan syaitan seperti ini akhirnya apa? menggugurkan himahmu, semangatmu sudah. Akhirnya patah arang sudah. Pengen berbuat ini takut dibilang pakai baju takut dibilang alim. Peci putih takut dibilang haji. Pakai sarung dikira baru sunat. Nah terus mau pakai apa? Apa itu? Ya, nah syaitan itu paling pintar bisikin kita ya kan? Nah apalagi kalau hati kita lemah semua bentuk alasan pasti bisa. Ya. Nah, demikian. Fa yuhbitu himmataka wa yusabbituha walakin la taltafit ila hada. Pasti akan menggugurkan semangatmu ya dan melemahkannya akan tetapi jangan kamu menoleh kepada yang seperti ini wala tuti'hu bal dan jangan kamu taati ucapan syaitan ini bahkan teruslah beramal terus semakin dibisikan semakin kita kuat untuk beramal begitu ya nah semakin ada godaan gangguan semakin kuat kita untuk beramal itu yang seharusnya kita kerjakan ya ketika ada bisikan-bisikan ini dan itu ya nah demikian kenapa li'anna kalau su'il tahada antal an ta'mal hada ria'an wa sum'atan kultala karena engkau kalau ditanya apakah kamu sekarang ini beramal karena ria dengan amalan ini karena ria atau karena sum'ah ingin ingin didengar ingin dilihat atau ingin didengar kultala maka katakan tidak jawab tidak idan fahadal wiswas alladhi adkhala syaitanu fi qalbika la taltafit ilaih Batal taufiklah. Kalau demikian maka was-was yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hatimu jangan kamu pedulikan. Ya. Nah, demikian. Ya. Kalau pepatah kita mengatakan biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya. Begitu. Karena syaitan lebih buruk daripada anjing, begitu kan? Nah, begitu. Lah kalau anjing saja menggonggong kita biarkan apalagi syaitan begitu. Nah, wallahu taala alam busab, naktafi ila hada. Kita eh, cukupkan sampai sini. Fa insyaallah nanti kita akan masuk pada hadis yang pertama biiznillah subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bisawab. tafadhalu barakallahu fikum. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pengumuman Insya Allah besok uh, Senin 12 Mei Bada Isa sampai dengan selesai Ada kajian Islam bersama Ustadz Abu Nasim Mukhtar Ibn Rifai Uh, dengan judul dengan tema ada surga di ruang rumahku. Insya Allah dan untuk umum Ikhwan dan akhwat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh